membawa kayu bakar dan kiroah hafes dan kiroah Al-Kisai dan Wars Hamalatu Al-Hatob dengan Rafa maka dia sifat dari Arwa istrinya Abu Lahab sifatnya adalah pembawa kayu bakar maka telah disebutkan di dalam tafsir makna pembawa kayu bakar telah terjadi dua pendapat Pendapat yang pertama pendapat Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid dengan sanad-sanad yang sahih mengatakan bahwa hamalatal hatab yang menyebabkan arwah masuk kepada api neraka pertama karena kesirikannya dan kekufurannya dan yang kedua ditafsirkan hamalatal hatab pembawa kayu bakar yang mana kayu bakar-kayu bakar yang berduri disebarkan di depan rumah Nabi agar memberikan adiah, memberikan kedoliman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat Nabi yang melewati jalan tersebut. Dan ucapan yang kedua datang dari Mujahid dengan sanad yang ma'ruf Anil Waroko, an Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Sanadnya sahih. Meskipun Mujahid tidak mendengar dari meskipun Ibnu Abi Najih tidak mendengar dari Mujahid, namun diketahui wasitoh di antara keduanya wahwa Qasim Ibnu Abi Bazah dan dia sikoh. Dan juga periwayatan Qatadah yang sanadnya Hasan. Ucapan yang kedua ini dari Mujahid dan Qatadah. Dan asar dari Qatadah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zure an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah maka sanadnya Hasan karena Bishr ibnu Mu'ad saduk Hasanul Hadith berkata Abu Hatim laba sabihi maka dari dua khobar ini mengatakan tafsir dari hamalatul hatob au hamalatul hatob hal ataupun sifat untuk Arwa yang mana dia itu Tamsi bin Namimah. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa permasalahan dua tafsir ini lebih baik kita menjamaknya. Yang pertama alasannya dikarenakan kedua khobar ini adalah khobar yang sahih dari dua pendapat dari ucapan Ibnu Abbas, Dohak dan Ibnu Zaid sahih sanadnya. Dan dari ucapan Qatadah serta Mujahid yang mengatakan Namimah, karena Tamsi bin Namimah sahih sanadnya. Maka di saat datang dua khobar yang sahih, kemudian diusahakan kita untuk menjamaknya dan mampu untuk menjamaknya, maka kita jamak dua ucapan mufasirin di sini. Sehingga makna latal hatab ataupun hamalatul hatab dua makna. Makna yang pertama adiyah kepada Nabi menyebarkan duri-duri dan ini makna yang zahir dari pembawa kayu bakar. Dan makna yang kedua dari Qatadah dan Mujahid bimakna kana tamsi bin namimah. Dulu perempuan ini kinayah membawa kayu bakar yang berupa api itu adalah membawa berita-berita hoaks, membawa berita-berita yang bohong ataupun menggibahi nabi, maka kedua perbuatan ini menyebabkan masuk Ummu Arwa kepada api neraka. Nah, oleh sebab itu kita gabungkan tadi dikarenakan maknanya sama sama-sama mendolimi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan orang-orang yang menurhakai kepada Nabi Muhammad, maka dia pantas untuk masuk api neraka. Seperti Allah berfirman di dalam surat Hud, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh." Fannaru mau'iduh. Maka barang siapa yang yakfur bihi minal ahzab fannaru mau itu barang siapa yang kufur dari kelompok-kelompok kufar Quraisy yang tidak mau masuk kepada Islam maka api neraka lah yang lebih berhak untuknya maka masuk umu ar, maka masuk arwa kepada api neraka hamalatal hatab dikarenakan kekufurannya dan juga adiahnya kepada Nabi. Dan tafsiran yang mengatakan namimah bisa menyebabkan masuk kepada api neraka karena datang di dalam hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di lafaz Al-Bukhari lafaz yang berbeda maka hadis ini muttafaqun alaih la yadkhulunal jannah au la yadkhulul jannah namam ini muttafaqun alih Dan makna namam ismun fa'il sigoh mubalaghah dari ismun fa'il orang yang bernamimah. Maka namam ala wazan fa'al seperti rojul yakdib. Namun terlalu banyak dustanya dinamakan fa'al, kadzab. Maka namam ala wazan fa'al pun dia adalah orang yang melaksanakan namimah. Namun karena terlalu banyak namimahnya disebutkan dengan sigoh mubalaghah ala wazan fa'al menjadi namam. Maka di lafaz Al-Bukhari dan Muslim disebutkan la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan pernah masuk kepada surga orang-orang yang banyak melaksanakan an-namimah. Dan di riwayat Al-Bukhari, la yadkhulul jannah al-qattat. Makna namam dan qattat keduanya sama. Maka ini menjadi pendalilan juga bahwa arwa masuk kepada api neraka hamalatal hatob ditafsirkan pembawa kayu bakar maknanya adalah ungkapan kiasan dari membawa kayu bakar dikarenakan dia ahlun namimah maka karena namimah ini pun dia masuk kepada api neraka maka inilah wajah dari penggabungan antara dua riwayat karena keduanya sahih kedua tafsir yang mana bimakna wahid disebabkan oleh amalan-amalan keburukan mereka wa may yakfur bihi minal ahzabi fannar mau iduh dengan la yadkhul jannah al-qattat au an-namam. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi fi jidiha hablum mim masad. Telah sepakat ketiga kuro di dalam akhir dari surat Al-Masad. Maka Hafiz an Asim membaca fi jidiha hablum mim masad. Begitupun dua korek yang kami ambil Al-Kisai dan juga Wars sama-sama membaca seperti ini. Maka di sini fi apa hukumnya mad asli, mad tabi'i. Jidiha sama jidi maka ji matobi juga hab lun Apa hukumnya di sini? Hmm? Qalqalah sugoro karena dia fiwastil til kalimah bukan di akhir kalimah dan tidak ada tasdid. lun maka di sini kolkolah yang sugro tidak seperti di akhir tabbat yada abilahabi wa tab maka watab di sini qalqalah kubro. Adapun fi wastil kalimah dinamakan qalqalah sugro. Hablun hablun seperti itu. Namun tetap harus qalqalah hab syahidnya hab. Maka hablum di sini tanwin bertemu dengan mim apa hukumnya? Idgham bi gunnah sehingga kalau mendengar kalimat bigunnah, idgomnya sudah sama jelas. Baik idgom bigunnah atau bila gunnah, karena makna idgom dimasukkan huruf kepada huruf yang lain. Di mana tanwin yang akhirnya ada nun, sinunnya ini dimasukkan kepada mim yang setelahnya. Jadi dibaca hablum mim bukan hablun mim tapi hablum mim hablum mim dimasukkan ke mim. Ini idgham yang diinginkan. Namun makna gunnah maknanya makhrajna dari khaisum. Sehingga hablum hablum jika kita tutup hablum bibasad tidak bisa karena dia makhrajnya khaisum maka jika ditutup hidung kita dan tidak bisa terbaca berarti idgham kita benar. Idgham gunnah Fi jidiha hablum mim masad. Maka yang pertama hablun min di sini idgham gunnah Kemudian min masad idgham apa? Hmm? Min masad idgham apa? Bigunnah juga. Kalau tadi nun hablun min. Tanwin dengan mim. Di sini nun sakinah dengan min, dengan mim. Min masad. Maka dibaca sama mim masad. Mim masad. Berarti idgham bigunnah dan sama makhrajnya min khaysum mim mim kita tutup Mim basad. Mim basad. Berarti makhrajnya khaisum. Sehingga jika kita tutup, dia tidak bisa terbaca. Adapun masad, maka dia kolkolah, Karena di akhir dari kalimah, maka dikatakan bisa jadi kolkolah sugro. Karena tidak ada tasdid. Maka dari segi Tajwid telah selesai, selesai. Alhamdulillah tidak ada perbedaan antara tiga kuro, antara hafaz an Asim dan Wars an naf'e dan Aduri anil Kisai semuanya sama. Adapun dari segi i'rab fi jidiha maka fi harfi jar dan jidi majrur ismun majrur dengan fi fi jidi tidak fi jidu tapi fi jidi maka fi harfi jar dan jidi ismun majrur. Dan jidi mudhaf. Maka domir ha mabni alal fatah. Domir mutasil mabni alal fatah. Afwan. Mabni ala ewa eh, fatah. Fi jidiha mabni ala sukun. Fi mahali jar mudhafun ilaih. Mabni ala sukun. Fi jidiha. Di atas alif sukun Maka di sini jidiha adalah ismun majrurun bi fi fi jidiha. Lalu hablun kenapa marfu di sini? Siapa yang bicara itu? Sendiri. Soal baginya. Hablun apa i'rabnya? Hmm? Ayo dijawab. Hablun maka di sini marfu dikarenakan mubtada muakhor. Kalau dia mubtada muakhor maka mana khobar yang muqaddam? Khobar muqaddam adalah sibhul jumlah yang terdiri dari harfijar dan ismun majrur yaitu fi jidihah. Maka fiji dihajar majrur sibul jumlah fi mahali rofa sibul jumlah ini karena mu karena khobar muqaddam fiji diha khobar yang dikedepankan. Maka hablun mubtada yang muakhir diakhirkan. Dan hablun mubtada marfu wa alamat rafihinya dengan dhammah dhahirah fi akhirihi. Adapun min masad maka min harfi jar dan mashadin jar majrur fi mahali rafa na'af sifah maka jar majrur bisa jadi sifah bagaimana bisa karena dia datang setelah nakiroh maka kaidah di dalam ilmi nahwi jar wa majrur datang setelah nakirah yaitu hablun mana nakirahnya hablun fi jidiha hablun min masad karena hablun dia nakirah bitanwin tidak menerima alif lam maka di sini min masad jar majrur sebagai sifat yang menyifatkan dari habl maka setelah kita mengetahui i'rab, kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Fi jidiha hablun. Domirha kembali ke siapa? Fi jidiha kepada kepada arwa istrinya Abu Lahab. Fi jidiha hablun. Maka pada jidnya, jid nanti masuk kepada tafsir adalah lehernya. Maka di leher dia kembali kepada domirha kepada istri Abu Lahab di leher istri Abu Lahab hablun ada tali seperti anjing ada talinya min masad maka jar majrur min masad di sini sifat talinya dari apa dari masad apa makna masad nanti masuk kepada ilmu ma'ani maka ini dari segi ilmu i'rab sehingga kita mengetahui maknanya di leher dari istri Abu Lahab ini hablun ada tali yang talinya sifatnya min masad terbuat dari masad itu cukup dari terjemah karena nanti kita akan mentafsirkan makna masad makna jid dan sebagainya maka faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Allah fi jidihah hablun min masad maka al-jid apa itu maknanya di sini dari ilmu tafsir. Inilah sekarang kita masuk kepada ilmu tafsir, ilmu ma'ani, makna-makna dari tafsir-tafsir lafaz. Maka jid barakallahu fikum bimakna al-unuq dan bimakna ar-raqabah. Ini dia raqabah kunuk. Dan ini seperti datang tafsir dari salaf. Datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Fi qoulihi ta'ala fi jidiha hablun qala fi raqabatiha. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Zaid bahwa makna jid adalah rokobah. Makna jid fi jidiha maknanya pada lehernya. Dan Ibnu Zaid yang diinginkan di sini adalah Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Maka sanadnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dari jalan Yunus Akbarona Ibnu Wahab an Ibni Zaid. Maka sanadnya di sini sanad yang sahih. Ibnu Wahab yang mana dia adalah Abdullah Ibnu Wahab imam dari Mesir dan juga Yunus dia adalah rawi yang sikoh. Dan begitu pun Ibnu Zaid dia ma'ruf seorang mufassir. Meskipun di ilmil hadis hafalannya sedikit rusak, namun tidak berpengaruh karena di sini dia tidak meriwayatkan karena dia akhir dari ucapan dan dia adalah mufassir di sini ucapannya dalam permasalahan tafsir bisa diambil maka ditafsirkan fi jidiha ay maka dari sini al-arab mereka menyebut al-anak dari segi lugah adalah jid. Menyebutkan rokobah dengan kalimat jid. Mana dalilnya? Seperti datang syair dari penyair Arab. Maka perlu diketahui bahwa lugatil Arabiyah beristimbat dari tiga perkara. Pertama Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan bilisanin Arabiyin mubin. Dan di awal surat Yusuf Allah berfirman, Inna angzalnahu Qur'anan Arabiyan Mansub dikarenakan hal. Kami telah menurunkan Al-Quran dalam keadaan Arabian, berbahasa Arab. Maka landasan pendalilan lugatil Arabiah dari Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua dari hadis. Karena Nabi Muhammad seorang Arabi Urasi. Dan yang ketiga dari syair, syair Arab. Meskipun dari ucapan-ucapan orang-orang kafir musyrik sebelum zaman Nabi seperti Antaroh dan yang lainnya yang membuat karya-karya sastra pujangga yang digantung karya-karya puisinya di di Ka'bah Al-Mu'allaqat As-Sab'ah mereka orang-orang yang membuat syair yang masterpiece karyanya itu digantung di Ka'bah ada tujuh di sini dijadikan oleh ahli lugoh sebagai pendalilan kenapa karena mereka penyair pujangga Arab. Maka poin yang ketiga, pendalilan selain dari Al-Quran dan Sunnah adalah syair Arab. Maka telah datang di syair Arab, jid maknanya adalah rokobah. Seperti berkata zirrimah dari seorang penyair, fa'ainaki ainaha walaunuki launuha Wajiduki illa annaha goyra atilin. Maka ditafsirkan oleh Abu Ubaid Ibnu Salam di dalam kitabnya Gharibil Hadis bahwa makna dari syair ini wajiduki illa annaha goyru atilin. Makna atil adalah yang tidak menggunakan perhiasan. Maka maknanya wajiduki maka leher anti tidak ada perhiasan yang tergantung padanya. Syahidnya kalimat jiduki adalah rokobatuki atau unuktuki. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita juga di dalam ayat tadi Fiji diha ditafsirkan oleh Ibnu Zaid ayat Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dengan sanad yang sahih dan dia ahlu tafsir dikatakan fi rokobatiha dan dari segi lugah kami berikan tadi dari syair bahwa jid bimakna rokobah. Di saat disebutkan wajiduki ila anha goiru atilin maka leher anti yang tidak ada perhiasan melingkari dari kalung emas dan sebagainya leher tersebut. Maka selesai dari Fiji diha. Apa makna kalau begitu Fiji diha? Apa jid? Barusan kita bahas apa makna jid? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan karena pada ngantuk kayaknya. Apa jid? Nah, barusan disebutkan. Leher. Jid bimakna rokobah, leher, unuk. Berarti kembali kepada ayat fiji diha. Pada leher istrinya Abu Lahab di api neraka kelak. Pada leher. Hablun. Ada tali dan sekarang kita masuk kepada tafsir itu. Hablun min masad. Maka apa makna hablun min masad? Tali dari masad. Maka telah datang tafsir barakallahu fikum permasalahan ini ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Diamah seorang mufassir buta hablun min masad ay bikiladah min wada' dan tafsir dari Qatadah sering kita ulang dari jalan Bisr ibnu Muad an Yazid ibnu Jure an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah maka sanatnya Hasan maka ditafsirkan oleh Qatadah fi jidiha hablun pada lehernya itu bagaikan anjing ada tali min masad ditafsirkan min masad ay min wada dan ditafsir yang lain auud al-baqrah min hadid Wahada qaul mujahid. Maka ucapan mujahid adalah terbuat dari besi. Jadi si lingkaran yang menggantung habelnya itu talinya itu dari besi lingkarannya. Ini tafsir Mujahid dan tafsir Mujahid di sini dengan sanad yang sahih dari jalan hadatsana Ibnu Humaid hadatsana Mihran an Sufyan an Mansur an Mujahid qala Mujahid hablun min masad al hadidah takunu fil baqrah bahwa dia adalah besi yang melingkari baru setelah itu tali seperti anjing maka lingkarannya itu dari besi dan datang dari jalan yang kedua dari Waroko an Ibni Abi Najih dari Mujahid. Maka sanadnya sahih. Dari Mujahid dan dari Qatadah. Maka ucapan Qatadah dari Kiladah min wada. Wada itu seperti kayu yang dianyam maka di sini Qatadah mengatakan dari kiladah min wada' dan mujahid dari besi dan sanad keduanya sahih. Maka pertanyaannya di sini apakah harus ditarjih atau boleh kita menjamaknya? Bagaimana bagusnya? Dijamak boleh. Mau dari besi, mau dari anyaman bambu dan sebagainya maka semuanya intinya adalah sifat dari tali yang mengekang leher tersebut. Maka kedua ucapan mufasir ini boleh kita ambil. Selain sanadnya sahih, juga maknanya tidak berbeda. Dan di sana ada tafsir yang ketiga, fiji hablun min masad ay minan nar. Min masadin ay minan nar. Dan ini adalah ucapan dari tafsir Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dan sanatnya pun sahih seperti terdahulu dari Yunus akhbarona ibnu Wahab akhbarona ibnu Zaid Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam maka dari tiga mufassirin yang sanad sanatnya sahih pertama dari Kiladah yang terbuat dari kayu min wada dan yang kedua dari mujahid mengatakan dari besi dan yang ketiga dari api neraka itu sendiri maka ketiganya saling bertentangan apa tidak boleh apa tidak kita pergunakan maknanya sama jawabnya boleh lalu bagaimana dengan ucapan yang terakhir dari api neraka ya bisa jadi karena dia akan dimasukkan kepada api neraka. Sehingga talinya pun dari neraka. Maka tafsiran tiga ini karena sanad-sanadnya sahih. Maka maknanya mutakoribah. Ba'duha biba'din. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah nanti kalau antum mempelajari usul tafsir seperti kita mempelajari di mahat kita Nanti ada kaidah-kaidah seperti itu bahwa jika terjadi ikhtilaf di kalangan para mufassirin, maka jangan sedikit-sedikit yang rojeh demikian, yang rojeh demikian harus ucapan-ucapan dari tiga mufassir yang berbeda ini dianggap sebagai permusuhan. Tidak. Dilihat, jika maknanya hampir sama, berdekatan, maka ya sudah, jadikan maknanya tiga tadi. Seperti di sini Fijidiha hablun min masad. Ada tali dari masad. Ditafsirkan Mujahid. Tali dari kerangkengnya besi. Kemudian disebutkan oleh kotada kilada min awadin. Bisa jadi dari kayu atau dari apa saja yang dijadikan ikatan dan Ibnu Zaid mengatakan dari api neraka. Dan ini bisa jadi dari api neraka karena dimasukkan di api neraka. Maka tafsir-tafsir ini bisa sahih. Adapun di sana ada athar dari Ibnu Abbas. Maka athar Ibnu Abbas jika sahih, kita mengambilnya karena lebih tinggi. Karena dia ucapan sahabi. Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa makna fi jidiha hablun min masad ayat Hibal takunu bi Makkah. Tali yang berada di Makkah. Namun sayang ucapan ini sanadnya tidak sahih. Sanadnya dari Musalsal Al-Aufiyin. Maka Musalsal Al-Aufiyin yang meriwayatkan ujungnya adalah Atiyah ibnu Sa'id an ibni Abbas do'if. Karena Atiyah ibnu Sa'id seorang mudallis dan juga periwayatannya, hafalannya rusak. Dan sanad yang sebelumnya pun seperti itu. Dari silsilah Al-Aufiyin. Dan begitu pun datang dari Ibnu Abbas seperti kami sebutkan yang mana dia jika sahih lebih aula kita ambil namun karena sanadnya dhaif maka kita meninggalkannya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan ditafsir dari ayat yang terakhir. Maka Alhamdulillah daurah kita di Kendari telah bisa menyelesaikan tafsir Al-Masad secara keseluruhannya.